بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah Pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperhatikan bekal bekal perjalanan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan kita hakikatnya adalah perjalanan untuk menuju Allah wa ilaihi turja'un dan hanya kepada Allah kita nanti akan dikembalikan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita wattaqu yawman turja'una fihi ilallah Takutlah kalian akan datangnya hari yang kalian semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala karena memang hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat menakutkan sangat dahsyat perkaranya bagi orang-orang yang mereka di dunia tidak pernah memperhatikan bekal apa yang harus dia siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak sekalian harus punya prinsip dalam kehidupan kita inni dahibun ila rabbi. Saya adalah orang yang pergi menuju Rabbku sehingga kita adalah orang yang berjalan menuju Rabb kita Allah Ta'ala Semua kehidupan kita mesti kita persembahkan untuk Allah Ta'ala Maka eh, slogan seorang ahli tauhid Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sesungguhnya salatku ibadah korbanku seluruh kehidupanku dan akhir dari hidupku yaitu kematianku semuanya hanya kita persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin dan seorang mukmin adalah orang yang juga sebagaimana perkataan Nabi Allah Ibrahim Inni muhajirun ila Rabbi Sesungguhnya aku ada orang yang muhajir Orang yang hijrah Menuju Rabku Menuju Allah Ta'ala Yang mana hijrah adalah at Meninggalkan meninggalkan syirik menuju tauhid, meninggalkan sunnah, eh, meninggalkan bid'ah menuju sunnah, meninggalkan maksiat menuju taat, meninggalkan jahiliyah menuju Islam. Ini yang mesti kita lakukan setiap waktu bahwa kita adalah orang yang senantiasa hendaknya hijrah yang Nabi mengatakan al-muhajir man hajara manahallahu anhu yang namanya muhajir orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah yaitu meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara cara kita agar senantiasa timbul kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan senantiasa memahami dan mengingat dan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala kita sehingga seorang mukmin siap untuk meninggalkan apapun dalam rangka untuk menuju Allah Ta'ala karena akan mendapatkan ganti segala-galanya kalau di negeri kita ini dulu ada gerakan transmigrasi kenapa sih orang mau ke sana-ke sana ya karena ada ganti yang lebih baik ada disediakan lahan ada diberikan jaminan kehidupan di sini kelontang kelantung, susah, nggak ada bidang garap yang jelas. Maka demi yang lebih baik, dia pun siap untuk ini pindah ke tempat yang menjanjikan. Di sisi Allah semuanya lebih baik. Ma yang fad wa ma indallahi baqin. Semua yang ada di sisi kalian akan punah. Jasad kita juga akan punah. Yang kita rawat tiap hari. Ada orang yang merawat jasadnya Konon katanya budgetnya setiap bulan 250 juta hanya untuk merawat jasad dari kuku sampai ujung kepala Padahal ini hanya akan kita tinggal dan menjadi santapan cacing-cacing kalau sudah masuk ke liang kubur. Harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya juga akan kita tinggal, akan lenyap. Kalau tidak lenyap waktu kita masih di dunia, ia akan dilenyapkan dari kita, dipisahkan dengan maut kita dipaksa keluar dari rumah kita dari dunia ini masuk ke liang kubur hanya dengan bungkusan kain kafan semuanya ditinggal di dunia jabatan segala macam akan diletakkan atau akan ditinggalkan Mas nah, kalian tinggal yang kita dapatkan apa yang telah kita titipkan dan apa yang telah kita harapkan dari Allah taala. Wa ma indallahi baqin. Adapun yang kita titipkan kepada Allah yang kita berharap di sisi Allah maka itu akan kekal dan kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah kehidupan ba'dal mamat dari semenjak alam barzah sampai kehidupan abad al abad yaitu kehidupan sepanjang waktu Bapak sekalian, kita insya Allah masuk pada pembicaraan min asma'illah di antara nama Allah adalah Al-Hadi. Al-Hadi maksudnya adalah sang pemberi petunjuk. Di antara nama Allah adalah Al-Hadi, sang pemberi petunjuk. Beliau mengatakan, "Wa ذكر الله هذا الاسم في موضعين من القرآن. Nama Allah Al-Hadi di dalam Al-Qur'an terdapat pada dua ayat di dua tempat yaitu firman Allah taala wa inna Allah lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ila sirati mustaqim ke jalan yang lurus. Petunjuk dengan semua ini penjelasannya insyaallah nanti akan kita pelajari pada penjelasan-penjelasan di bawah khususnya kepada orang-orang mukmin ini petunjuk yang lebih khusus yang kedua terdapat di dalam ayat wa kafa bi rabbika hadian wa nasira dan cukuplah Rabbmu hadian yang akan menjadi pembimbing yang akan menjadi pengarah, memberi petunjuk, wanasira dan penolong. Bapak sekalian, sebagaimana jelaskan para ulama, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira maka ini mengingatkan para kaum muslimin bahwa musuh itu menghancurkan atau menyerang kaum muslimin dengan dua cara. Yang pertama al-ghasful fikri dan yang kedua al-ghasful askari. Peperangan pemikiran, perang pemikiran dan perang militer. Dan sudah menjadi perwatakan orang-orang kafir memiliki kebencian yang sangat besar kepada kaum muslimin. Dari lesan-lesannya nampak sekali kebenciannya wa ma fi sudur dan apa yang tersimpan dalam hatinya akbar lebih besar lagi qad badatil min afwahihim dan sungguh setelah nampak kebencian mereka melalui lisan-lisannya. Bagaimana ungkapan-ungkapan para musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, ungkapan kebencian yang dia ujarkan lewat lisan mereka. Baik, boleh kalau kita mau buka, silahkan buka di internet bagaimana ujaran lisan mereka berkaitan dengan Islam dan kaum muslimin, Rasulullah dan para ulamanya. Wa ma sudur akbar. Kata Allah, itu yang nampak dengan lesan-lesan mereka itu sudah sangat luar biasa. Apa yang tersimpan di dalam hatinya akbar lebih besar dan mereka itu Allah Subhanahu wa taala katakan tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin sampai murtad karena mereka tidak pernah ridha sama sekali apabila seorang muslim menyimpan iman sehingga semua gerakan yang mereka lakukan hanya untuk memisahkan iman mereka dari hati-hati mereka. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan tidaklah orang-orang kafir itu melakukan berbagai macam penyiksaan-penyiksaan kecuali semata-mata karena orang yang beriman itu iman kepada Allah Al-Azizil Hamid yang maha perkasa legima terpuji sehingga kebencian mereka itu karena seorang mukmin beriman kepada Allah taala hidup sebagai mukmin tidak mengganggu bukan karena mengganggu hartanya bukan karena mengganggu kekuasaannya bukan karena akhlaknya yang buruk tapi semata-mata dia beriman kepada Allah taala hidup sebagai seorang mukmin yang sesungguhnya sehingga mereka memiliki kebencian dan berusaha besar untuk memisahkan yakni keimanannya itu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum in istata'u mereka tidak akan pernah berhenti la yazalun tidak akan pernah berhenti terus menerus yuqatilunakum memerangi kalian hatta yarutukum antinikum sampai kapan sampai kalian murtad dari agama kalian sampai kalian murtad dari agama kalian dan ini yang mengatakan Allah yang mengetahui isi hatinya orang kafir dan yang tidak pernah salah dalam berbicara dan silahkan dibuktikan dalam alam nyata dari awal semenjak ada ya ini orang mukmin sampai pada zaman kita sekarang ini. Mas kalian, sehingga gerakan mereka adalah gerakan untuk memadamkan cahaya Allah dan memberangus muslimin. Mana yang akan bisa mereka lakukan? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Wallahu mutimmu nurahu walau karihal musyrikun walau hal kafirun mereka itu seingin sekali yuriduna unur Allah, ingin sekali memadamkan bagaimana cahaya Allah itu padam biafwahihim dengan lisan lesan mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah taala tapi bagaimanapun cara mereka memadamkan cahaya agama Allah Justru Allah semakin menyempurnakan cahaya ini walaupun orang-orang kafir sengit, benci. Mas kalian, kalau seorang muslim dengan Islamnya dibenci orang kafir, itu justru alhamdulillah. Berarti menunjukkan memang benar apa yang dikatakan Allah, sadaqallah, apa yang Allah katakan benar, memang mereka ada orang yang benci kepada yakni orang-orang mukmin karena imannya. Para Nabiullah alaihissalatu wassalam mereka dibenci dan dimusuhi oleh orang-orang kafir bukan karena mereka ini berakhlak buruk, mengganggu harta dan kekuasaannya. Dan itu ada pada semua para nabi sampai yang paling sempurna diantaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mereka adalah orang-orang yang ridha sebelum Rasulullah tampil sebagai rasul. Sebelum beliau tampil sebagai nabi yang diutusin Allah menyampaikan risalah, mereka menggelari Al-Amin. Mereka betul sangat percaya kepada nabi dan sangat ya ini ridha dengan segala keputusan nabi. Tapi begitu nabi menyampaikan risalah, permusuhan genderang permusuhan ditabuh sekencang-kencangnya dan tidak peduli dengan nasab walaupun dia keponakannya sendiri nggak peduli ini urusannya adalah perang akidah urusannya adalah perang antara hak dan batil maka walaupun sang paman oh nggak peduli walaupun itu keponakan saya nggak peduli ini adalah kebencian yang ada pada orang-orang kafir mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah, ingin menghentikan dakwah Islam dan sekaligus kalau susah ingin memberangus jasad-jasad muslimin yuqa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum maka Allah tegaskan pula bahwa yang namanya Yahudi namanya Nasrani yang benar-benar mereka itu menyimpan kekufuran Allah katakan walan an ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a biambilatahu. walan tarda lan itu diantara maknanya selama-lamanya menunjukkan makna selama-lamanya sak jendumlek sak lawase urip kok nganti ana beling bosok nganti ana bakdo kucing yang namanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho dengan kalian wahai muslimin sampai kalian itu mengikuti mereka bahkan dalam rangka untuk program pemurtadan siap untuk digelontorkan berapa berapa anggaran yang dibutuhkan Kini-kini yang mengatakan bukan ulama tapi Allah langsung. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu benar-benar akan mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, menganggarkan hartanya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala agar jangan jadi ahli tauhid, jangan agar jangan jadi ahlul itiba, agar mereka itu betul-betul dibuat sama dengan mereka. Waktu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka itu sangat ingin, waktu sangat ingin seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir sehingga kalian dan mereka sama. Terus kalian ini semuanya ayat yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian sehingga mereka benar-benar adalah gerakan aktif gerakan aktif yang tidak pernah diam untuk yaitu bagaimana mengajak muslimin mengikuti ajaran mereka. Wa qala alladziina kafaru lilladziina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min syai' innahum lakadzibun. Allah katakan berkata orang-orang kafir kepada siapa kepada kaum mukminin apa yang mereka katakan? Ittabi'u sabilana. Mbok kamu ikut jalan kami. Ayo politik kamu samakan dengan politik kami. Ekonomi kamu samakan dengan ekonomi kami, ekonomi kami. Muamalah kehidupan kalian samakan dengan cara kami bergaul sehingga mereka betul-betul sangat ingin bagaimana muslimin mengikuti jalan mereka. Sampai PD-nya, saking PD-nya, nek kowe rumangsa dosa, tak tanggung dosamu. Oh, masyaallah. Wa qala alladziina kafaru lilladzina amanu tabi'u sabilana wal nahbil khotoyakum. Dosamu tak tanggung. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang bagaimana nanti kejadian di akhirat Allah katakan wa ma hum bihamilina min syai. Sama sekali mereka tidak akan mungkin menanggung dosa kalian. Alias dobos ngapusi gak mungkin lawong tiang gendong dosanya sendiri aja ibaratnya kekeripsa ceklat dengkek bagaimana dia akan memberi atau eh, sanggup menanggung dosanya orang lain ini hanya ucapan lesan mereka Mas kalian sehingga kalau kemudian Allah juga gambarkan makar-makar mereka itu kalau digambarkan la tazulu bisa kan akan bisa menjebol gunung. Oh, jebol gunung pripun carane niku? artinya dahsyat makar mereka itu sangat dahsyat seakan-akan bisa menjebol gunung kita bapak sekalian jangan melihat bagaimana makar mereka hebatnya makar mereka tapi yang kita urusi itu bagaimana muamalah kita dengan Allah kita nanti akan menangnya dari sisi itu Jangan melihat hebatnya makar mereka sehingga bagaimana kita caranya menghadapi makar orang-orang kafir sehingga kita bisa lebih hebat daripada mereka. Oh, itu bukan yang pertama. Yang pertama bagaimana muamalah kita dengan Allah taala? Apa kata Allah? Kalau kita sudah benar muamalah kita dengan Allah, wa kafa bi rabbika wa nasira, Allah yang akan mencukupi kamu yang akan membimbing kamu dan akan menolong kamu. Kalau mereka dahsyatnya dalam upaya pemurtatan dengan teori-teori ilmiah mereka, dengan seminar, dengan pidato, dengan tulisan, dengan majalah, dengan radio, dengan televisi, dengan internet, dengan semua yang mereka lakukan, sehingga membuat inginnya mencuci otaknya muslimin melakukan brainwashing kepada otak-otaknya muslimin. Selama kalian berpegang teguh dengan petunjuk Allah cukup bagi anda tertunjuki, gak akan terpengaruh dengan yaitu upaya mereka memurtadkan muslimin. Gak ada, gak ada ngaruhnya buat kalian selama kalian betul-betul berpegang dengan petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga Allah katakan, kalau target mereka itu yang paling besar memurtadkan muslimin, meninggalkan agamanya. Allah katakan, "Kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim." Wa mukmin, bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka? Bagaimana kalian akan bisa dibuat kafir oleh mereka Walaupun bagaimanapun caranya dan besarnya usaha mereka Sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah Dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Allah Maka dia sungguh berada di atas suratul mustaqim Artinya sekalian Selama kita komitmen dengan petunjuk Allah, fokus dengan petunjuk Allah, mengikuti bimbingan Allah Ta'ala, dahsyatnya kayak apa upaya mereka memurtadkan kaum muslimin, bakal boten pedel, nertas boten pedel, nggak mempan. Caranya bagaimana? Kitanya, perhatian kita dengan petunjuk Allah seberapa? Jangan dihadapi dengan teori-teori buatan sendiri. Jangan disibukkan dengan cara-cara sendiri. Sehingga berpikir keras bagaimana caranya menghadapi usaha mereka. Kembali kepada petunjuk Allah. Allah yang akan membimbing kita. Selama kita betul-betul fokus dengan petunjuk Allah tidak akan sesat. Tidak akan tertipu. Yang sering tertipu itu sok orang yang keminter lebih merasa pintar daripada Allah sehingga menyusun sendiri cara-cara menghadapi orang kafir tidak mau pakai petunjuk Allah Ta'ala seakan menggunakan petunjuk Allah itu lambat, susah, kuno, kolot tidak praktis sehingga mereka seakan punya konsep yang lebih hebat untuk menjadi orang yang jaya menang menghadapi para musuh sekalian kuncinya yang pertama bagaimana sikap kita dengan Allah yaitu senantiasa bersama petunjuk Allah taala. Wa dan Allah yang akan menjadi penolong kita. Pertolongan Allah kepada kaum mukminin itu pasti. Pasti. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi kewajiban kami Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pasti Allah akan tolong. Bagaimana Allah telah tunjukkan pertolongannya kepada para nabi dan kemudian Rasulullah SAW di perang Badar, di perang Ahzab dan peperangan-peperangan yang lainnya saat muslimin dalam keadaan jumlahnya sedikit perbekalannya minim waktu perang badar tapi saat itu betul-betul keikhlasan muslimin dan bersandarnya muslimin total kepada Allah Ta'ala Allah kirimkan malaikat untuk membantu muslimin bi alfin malaikat murtifin, seribu malaikat yang membantu muslimin Oh, sekalian dibutuhkan ya ini benarnya dia beragama dan benarnya dia bersandar sejauh mana ketaatan muslimin kepada Allah dan Rasulnya dan berapa kuat atau bagaimana bersandarnya hati muslimin kepada Allah Ta'ala perang badar satu di antara contoh bagaimana Allah menolong kaum muslimin dan perang Uhud dan perang Hunin di antara contoh bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin. Sekalian, perang Uhud pelajarannya adalah muslimin durhaka kepada petunjuk Rasulullah sallam. Nabi perintahkan supaya pasukan 50 pasukan pemanah tetap di bukit Uhud jangan turun baik kalian melihat kami menang atau kalah jangan turun walaupun kalian melihat kami dicapek-capek oleh burung perintahnya sangat jelas episode yang pertama Allah berikan kemenangan gemilang musuh terpukul mundur dan hampir balik ke Mekah sehingga yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah. Yang di atas, sebagian yang di atas mereka ingin ikut bergabung kepada teman-teman yang di bawah mengumpulkan ghanimah. Diingatkan oleh panglimanya, ingat kalian apa lupa wasiat Nabi kita, jangan turun baik menang atau kalah. Jangan turun walaupun bahkan burung mencapik-capik mentotol-totol napa mematuk-matuk sehingga kondisi apapun intinya jangan turun sampai diperintahkan lebih turun tapi ngayel akhirnya 40-an orang turun tinggal 10-an orang di Bukit Uhud Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi pasukan kufar panglima kufar melihat kesempatan Bukit Uhud kosong oh balik lagi dari arah ini uh, belakang bukit Uhud untuk menguasai bukit Uhud. Akhirnya yang di bukit dihajar dan dari atas bukit menghajar pula kaum muslimin yang di bawah jadilah kekacauan dan porak-poranda sampai Nabi diisukan meninggal dan kepahlawanan sahabat saat itu betul-betul teruji. Walaupun akhirnya Allah berikan kemenangan, tapi telah membawa korban 70 syuhada Uhud dan telah membuat sebagian muslimin sudah mulai lemes karena mendengar Nabi sudah meninggal ini pelajaran sampai kemudian diantara mereka mengatakan anna kok bisa kejadian seperti ini itu bagaimana kata Allah huwa min indi anfusikum itu kesalahannya berasal dari diri kalian sendiri tidak mentaati apa yang diperintahkan Rasul. Satu. Peristiwa Hunin, sekalian, peristiwa perang Hunin, waktu itu jumlah muslimin ngidapi-dapi. Jumlahnya Masya Allah, besar. Sampai di antara mereka mengatakan, kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah sebesar ini. Allah SWT akan memberikan pelajaran pada kaum muslimin bahwa jumlah itu tidak memberikan jaminan. Bahkan kalau istilah Rasulullah SAW, jumlah yang banyak itu kalau tidak diseri, tidak disertai kualitas itu untuk untuk Khusa kata Nabi. Kata para sahabat ketika mendengar Nabi menyampaikan bahwa kita akan diinjak-injak jadikan rebutan oleh orang-orang kafir. Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idin. Apa cunah kita waktu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi, bal antum yauma idin kasirun. Jumlah kalian waktu itu sangat banyak walakinnahum khutsa walakinnakum khutsaun ka khutsail tapi kamu waktu itu kayak buih kayak untuk untuk buih walaupun buih itu selautan orang nggak takut itu hanya buih yang buih itu mengalir kemana aliran air mengalir itu gaya hidup muslimin ketika kualitasnya kados untuk yang kalau dalam bahasa kita ya wis wailah piye umume. Piye umume sehingga hidup itu piye umume. Enggak punya prinsip. Tapi dia hanya apa yang sedang mengalir di tengah-tengah kehidupan. Dan untuk itu ngalir bersama dengan sampah-sampah Muslimin juga penuh dengan sampah-sampah, pikirannya penuh dengan sampah, sikapnya bersama dengan sampah jahiliyah. Ini yang menjadikan muslimin tidak berkualitas. Sehingga, Bapak sekalian, faktor inilah yang membuat kaum muslimin kemudian terhina dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah itu pasti, tapi pertanyaannya seberapa jauh kita mewujudkan iman dalam hati kita wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin dan telah menjadi kewajiban kami Allah memberikan pertolongan kepada kaum mukminin pertanyaannya kita sudah menjadi mukmin atau belum pertanyaannya kita sudah menjadi mukmin atau belum sampun teng sampun Islam muslim boten teng KTP teng manaipun niku sampun mukmin nopo dereng bagaimana tauhidnya bagaimana itibaknya bagaimana kentalnya dengan kitab Allah taala niku yang dipertanyakan sehingga tidak ada jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah kecuali caranya mesti dengan cara Allah Subhanahu wa taala apa yang dinasihatkan oleh Allah kepada kita sekalian. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kalau benar-benar muslim itu dia mencukupkan dengan petunjuk Allah dan benar-benar dia itu orang yang loyal, jelas loyal kepada Allah taala, bersandar total kepada Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Sehingga, Bapak sekalian, yang harus dilakukan oleh muslim mendidik umat Islam betul-betul bagaimana caranya hidupnya itu di atas bimbingan Islam. Niki mboten sakit kecuali harus terus ada pembelajaran, pengajian, pemahaman, penyampaian sehingga umat Islam tahu apa yang diajarkan oleh agamanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia betul-betul bisa hidup di atas petunjuk Allah bagaimana petunjuk yang diajarkan Allah Ta'ala Terus lihat Nabi menggambarkan para kita di tengah-tengah umat Islam yang enggan untuk belajar Islam dan tidak diajari Islam oleh para kiainya oleh para tokoh dan para pimpinannya sampai pada tingkatan Islam ini betul-betul menjadi terasing. Islam ini betul-betul menjadi terasing. Orang Islam dengan tauhidnya menjadi sangat asing. Orang Islam dengan mengikuti Rasulullah SAW menjadi sangat terasing. Orang Islam dengan kejujuran iman dan akhlaknya menjadi terasing. Sangat asing di tengah-tengah kehidupan menjadi orang yang aneh. Langka bahasa kita ora umum. Jadi wong ra umum. Sehingga dianggap tampil eksklusif. Eksklusif sarwam bedani sekalian eksklusif konten wonten kalih enten eksklusif sarwam bedani niki waton suloyo WTS waton suloyo pokoknya nyulayani ini bukan yang dimaksudkan Islam tapi Islam itu dia punya prinsip dia berbeda karena memegangi petunjuk Allah Ta'ala saat yang seperti itu Nabi gambarkan memegangi kebenaran itu kakobidil jamar. Kayak megang bara api. Sakit melonyoh. Melonyoh ngertas melonyoh. Kenapa melonyoh? Sakit melepuh, sakit betul dia yaitu karena bagaimana megang bara api. Kalau bara api itu dipegang remat gitu insya Allah malah selamat. Sekalian artinya ungkapan menunjukkan bagaimana pedihnya seorang dia hidup dalam keterasingan, terasing bukan karena nganeh-anehi, tapi terasing karena memegangi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, coba perhatikan sedikit aja di internet umpamanya ceramah tauhid. Wow, dijajarkan dengan YouTube yang menghujat. Wow, kemudian Wahabi dihujat ribuan ulama Oh Masya Allah. dikebuki ribuan ulama. Ulama-ulama sufi, kuburi, penyembah kubur, yang memang betul-betul menghidupkan syirik dan sebagainya. Mbok mau dikumpulkan bukannya ribuan, bisa jutaan. Yang penting urusannya itu yang digebuki itu di atas al-haq atau enggak. Abu Dhar aja digebuki sampai kelenger. Tidak setiap yang digebuki itu dia salah. Tidak setiap yang digebuki salah Abu Dar karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah digebuki sama orang-orang Quraisy sampai meh mati. Sampai meh mati. Dan bagaimana juga ya ini para sahabat yang lainnya. Sekalian sehingga ketika juga bicara tentang jamaah ahlu sunnah wal jamaah kalau di negeri kita ini ahlu sunnah wal jamaah itu mix mix namanya mix mixan akidahnya ashari fikihnya syafi'i tarekatnya Imam Ghazali lah mix ini adalah ahlu sunnah wal jamaah terus yang tidak berfikir syafi'i bagaimana yang tidak berakidah Ash'ari bagaimana yang tidak bersuluk Ghazali bagaimana sebelumnya itu sudah hidup para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an kalau ahlu sunnah menjelaskan tentang sunnah jelas para ulama menjelaskan tentang sunnah jelas ahlu sunnah namanya ahlu ahlu pemilik sunnah Artinya hidupnya benar-benar di atas sunnah. Sunnahnya kayak apa itu yang dipegangi. Karena Al-Imam Abu Hasan al Sari bukan standar. Al-Imam Syafi'i bukan standar. Al-Imam Ghazali bukan standar. Yang standar itu Rasulullah SAW yang membawa Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat yang menjadi generasi yang mewujudkan total Al-Quran dan As-Sunnah sehingga Al-Sunnah orang yang memang betul-betul menghidupkan sunnah Nabi yang dia pegang itu adalah sunnah bukan pendapat-pendapat orang tapi sunnah yang dia pegangi ahlu sunnah wal jamaah dan senantiasa mengutapakan jamaah jamaah yang dimaksudkan yang pertama adalah al-haq sehingga kata Ibnu Mas'ud anta wahdaka alal haq fa antal jamaah walaupun kamu sendiri di atas kebenaran kamu namanya jamaah sehingga standar jamaah itu adalah alal haq di atas kebenaran walaupun sendiri dia ikut gerbongnya jamaahnya para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an tapi walaupun satu masjid, satu kantor, satu komando, satu anggota kepemimpinan kalau ditegakkan di atas bid'ah itu kata Pak Umam Qatadah dia adalah ahlul furqah, dia adalah pemecah belah. Walaupun satu kelompok, satu komando, satu garis kerja, tapi dia tegak di atas asas bid'ah yang dia lakukan maka dia ahlul furqah sehingga standar jamaah itu adalah alal haq Mas kalian maka mesti kita perhatikan bagaimana posisi kita di atas kebenaran kemudian beliau mengatakan wahahuna dan di sini kata beliau waqafata li bayani anwa'il hidayah akan dijelaskan penjelasan tentang macam-macam hidayah. Al-mudhafah ila Rabb yang dinisbatkan kepada Rabb apa hidayah yang uh, ada pada Allah yang Allah Al-Hadi. Yang pertama, Allah Al-Hadi itu Allah sang pemberi petunjuk. Petunjuk itu apa saja? Yang pertama al-hidayatul ammah, hidayah yang umum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita summa hada. Allah Subhanahu wa taala ini khalaqah menciptakan hamba, menciptakan ciptaannya summa hada, kemudian memberikan petunjuk. Ini petunjuk umum. Setiap makhluk itu hidup dengan petunjuk Allah Ta'ala. Bayi ketika masih di dalam janin, bagaimana petunjuk Allah yang berkaitan dengan kehidupan bayi dalam janin. Begitu bayi keluar dari rahim ibu, Allah berikan petunjuk bagaimana supaya bisa eksis hidup sebagai bayi nyusu ya ini mencari tempat susuan ngangge training badan? bayi yang lahir itu untuk nyusu itu nggak pakai training dan gampang untuk kemudian mencari tempat susuan nggak keliru-keliru ngusul-usul kemana-kemana cari-cari langsung bisa yaitu menuju ke tempat yang dimaksud ini bagian petunjuk setiap binatang yang diciptakan Allah ada petunjuk untuk eksis hidup bagaimana binatang malam bagaimana binatang siang bagaimana binatang darat bagaimana binatang laut ada yang sangat tajam penciumannya, ada yang sangat ya ini untuk protektif dirinya itu punya segala macam cara. Dan itu semuanya petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga masing-masing makhluk itu bisa eksis. Mempertahankan kehidupannya. Itu merupakan bagian daripada petunjuk Allah yang sifatnya umum. Sehingga mereka bisa yaitu hidup sesuai dengan alam kehidupan dirinya. Sebagaimana Allah katakan di dalam ayat, "Wa ma min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yukhsharun." Walladzina kadzabu biayatina summun bukmun fidh dhulumat may yasha'illahu yudlilhu wa mayasha yaj'alhu ala mustaqim tidak ada satupun binatang melata di muka bumi tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum kecuali juga umat-umat seperti kalian artinya hidup semuanya hidup dengan bimbingan petunjuk Allah mereka eksis sebagaimana manusia hidup juga dengan petunjuk sebagai manusia ma faratna fil kitab min syai' tidak ada yang tertinggal dalam kitab Allah semuanya Allah yakni atur kehidupan manusia semuanya dirinci oleh Allah setiap ciptaannya ada bimbingan-bimbingan Allah yang khusus Sekalian ini petunjuk dengan sifat yang umum. Bahwasanya semua makhluk itu hidup dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidayatul irsyad wal bayan lil mukallafin wa yahujjatullah ala khalqih allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih. Yang kedua sekalian, Allah Al-Hadi itu Allah sang pemberi petunjuk Allah yang menurunkan hidayatul irsyad Allah yang menurunkan bimbingan hidup yang lurus sebagai hujah Allah untuk meminta pertanggungjawaban manusia Allah telah berikan petunjuk bagaimana hidup yang lurus sebagai al-mukallaf orang yang dibebani Allah syariat Petunjuk tentang hidup yang lurus telah dijelaskan Allah dengan gamblang yang wujudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk bimbingan bagi mukallaf manusia dan jin, bagaimana dia menempuh jalan yang lurus. Ini yang dijelaskan Allah Taala. Antakula nafsun ya hasrata ala, ala mafaratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin Allah katakan wahai hambaku ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim wahai hambaku yang melampaui batas yang menyimpang dari petunjuk Allah taala Bertaubatlah kalian kepada Allah. Jangan pernah putus asa kalian dari rahmat Allah. Kalau kamu bertaubat, Allah pasti akan ampunkan segala dosa kamu. Kemudian, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabbmu dan tunduk patuhlah kamu kepada Rabbmu sebelum datang kepada kalian azab yang kalau kalian tertimpa azab nggak bisa tertolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum rabbikum dan ikutilah petunjuk Allah yang terbaik yang telah Allah berikan kepada kalian. Min qabli ayatiyakumul adabu baktatan sebelum datang pada kalian azab yang datang dengan tiba-tiba yang waktu dan kamu tidak merasa datangnya adab Allah Ta'ala lalu Allah ingatkan wahai hamba kalau kamu tidak segera mengikuti petunjuk Allah Ta'ala antakul apa nanti menunggu jiwa manusia akan mengatakan ya hasrata alama faratu fi jambillah aduhai celakanya diriku alangkah ruginya diriku kenapa aku dulu ia ini melampaui batas perdoranya durhaka dan maksiat kepada Allah wa in kuntu lamina sakhirin aku dulu termasuk orang yang merecek melemehkan meremehkan melecehkan terhadap petunjuk Allah taala au taqul atau kalian akan mengatakan lau annallaha hadani la kuntu minas aminal muttaqin seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku aku akan termasuk orang yang bertakwa Bukan Allah belum memberikan petunjuk kepada kita. Allah bahkan telah telah menurunkan petunjuk kepada kita. Rasul Allah utus, akal Allah letakkan di kepala atau di hati kita. Allah berikan fitrah, ini semuanya bagian petunjuk. Maka di akhirat Allah katakan, bala bahkan yang terjadi itu adalah Allah telah turunkan nabi turunkan rasul, Allah eh, wariskan ulama, bahwa petunjuk ada di tengah-tengah manusia. Tapi masalahnya itu kalian itu sombong, kalian itu kufur sehingga kalian menolak hidayah Allah taala. Kalian dustakan petunjuk Allah taala. Kalian sombong, kalian dustakan wastakbartum dan kalian sombong yang kemudian kalian menolak petunjuk Allah Ta'ala sudah sangat jelas petunjuk Allah banyak yang membawanya banyak yang menyampaikannya bukan karena tidak ada atau belum ada petunjuk tapi masalahnya kamu itu sambung sehingga petunjuk itu diacuhkan dan ditolak sehingga Allah sebutkan seperti kaum Samud wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda Adapun kaum Samud kaum Samud kaum sinten Nabi Hud napa Nabi Shu'aib Hud napa Shu'aib yakin Nabi Saleh iya ini ku multi choice kaumnya Nabi Saleh. Adapun kaum Samud kami telah berikan petunjuk kata Allah. Tapi fastahabul ama alal huda. Mereka lebih milih buta, lebih memilih buta dibandingkan petunjuk. Petunjuk dibuang, ditolak, merasa nggak butuh, lalu lebih memilih apa yang mereka buat-buat sendiri. Itu namanya dia menolak petunjuk dan memilih hidup buta. Orang yang mereka menolak petunjuk, Allah samakan dengan orang yang buta, dia hidup tanpa bimbingan petunjuk Allah Ta'ala. Niki yang kedua petunjuk hidayatul irsyad, hidayatul bayan. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Allah tegakkan hujah. Sebelum Allah sampaikan hujah petunjuk seperti ini. Sehingga mereka tahu sudah ada petunjuk Allah Ta'ala sehingga tidak ada alasan buat mereka nanti ya Allah belum sampai kepada aku petunjuk aku belum pernah dengar sudah diutus Allah sudah disampaikan pengajian sudah dibacakan Al-Quran yang ketiga hidayah taufik hidayah taufik hidayah terbukanya hati sehingga bisa menerima Islam dan kebenaran hidayah ini baru sekalian hanya khusus mutlak kekuasaan Allah Ta'ala membuka hatinya orang mendapatkan petunjuk sehingga Nuh gak bisa memberikan petunjuk kepada istri dan anaknya Lut gak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya Ibrahim gak bisa memberikan petunjuk kepada ayahnya Rasulullah Muhammad SAW gak bisa memberikan petunjuk kepada paman tercintanya Ab Abu Talib ini petunjuk yang hanya menjadi milik Allah mutlak. Allah yang akan memberikan petunjuk kepada orang Allah kendaki dan Allah pitau siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Yang terakhir yaitu petunjuk untuk masuk surga, bimbingan untuk masuk surga atau orang tertunjuki jalan ke neraka. Maka seorang yang ahlul jannah akan mengenal rumahnya di surga, ngungkuli panjenengan kondur teng rumah teng jombor dia lebih tahu di mana rumah letak di surganya akan ditempati dibandingkan kita rumah kita di dunia sekarang ini. Dan ini merupakan bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ketika kita mengetahui bahwa betul-betul petunjuk itu adalah di tangan Allah mutlak dari petunjuk umum sampai petunjuk khusus maka di antara yang harus tumbuh dalam hati kita satu mahabbatullah hendaknya muncul kecintaan kita kepada Allah karena Allah telah memberikan cuklak-cuklak semua kehidupan petunjuk-petunjuk semua kehidupan yang kedua yaitu hendaknya kita bergantung mutlak kepada Allah Jangan lupa berdoa kepada Allah karena petunjuk total di tangan Allah sehingga mintalah kita petunjuk kepada Allah Taala. Kalau kita serius pasti Allah akan berikan kepada kita petunjuk. Dan Allah tahu mana yang serius mana yang tidak serius, maka hendaknya kita menggantungkan hidayah kepada Allah Taala. Termasuk ketika kita mendakwai orang sekalian karena berkaitan dengan petunjuk, jangan lupa kita sertakan doa kita untuk orang-orang yang kita dakwai karena bukan kita yang membuka hatinya orang tapi Allah yang membuka hatinya orang maka kembalikan kepada Allah dan minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk maka tan yang kita sampaikan mudah bermanfaat Wassalamualaikum nabiyana Muhammadin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh